Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Al-Qawaid al-Fiqhiyah yang diambil dari kitab Al-Qawaid wal Usul al-Jami'ah karya Al-Imam As-Sa'di rahmatullahi alaih yang diberikan di bawahnya catatan kaki oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Sekarang kita akan masuk bab yang baru. Itu bab seputar kewajiban seorang hamba yang Allah telah wajibkan tergantung dengan kemampuannya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau seorang hamba sudah tidak mampu untuk mengerjakannya, maka tidak ada lagi kewajiban bagi dia untuk mengerjakannya. Atau dia mengerjakannya semampunya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwasanya sesuatu yang haram itu tetap haram sampai datang darurat. Jadi kalau sudah darurat, terpaksa sesuatu yang haram jadi halal. Satu, sesuatu yang haram jadi apa? Jadi halal. Enam. Kita lihat di sini. Al-wujubu yata'allaku bil istita'ah. Kewajiban itu ada keterkaitannya dengan istita'ah yaitu ke kemampuan. Sudah kita lewati pembahasannya kan? Orang wajib sholat dengan apa? Berdiri. Kalau tidak mampu dengan apa? Duduk. Kalau tidak mampu dengan apa? Berbaring. Itu sudah menunjukkan bahwasannya kewajiban itu tergantung dengan kemampuannya. Fala wajiba ma'al ajiz kata beliau. Tidak ada kewajiban bagi orang yang tidak mampu. Wala muharramun ma'ad darurah dan tidak ada sesuatu yang diharamkan bersamaan adanya darurat. Jadi kalau darurat semula haram jadi halal. Bangkai haram atau tidak awal mulanya? Haram, tapi kalau darurat halal. Tapi sesuai dengan kadar daruratnya. Ini semuanya sudah kita lewati dalam kitab apa kemarin? Al-Qawaidul Fiqhiyah. Naam. Falaisa wajibun bila tidari wala muharramun ma'at tirari. Tidak ada kewajiban bagi orang yang tidak mampu Kemudian tidak ada sesuatu yang haramkan dalam keadaan orang tersebut apa? Terpaksa. Jadi, jadi kalau terpaksa boleh dia mengkonsumsi atau nah barakallahu fikum menggunakan sesuatu yang diharamkan tadi karena terpaksa. Karena terpaksa. Nah, sekarang perlu diperhatikan ketika orang terpaksa untuk harus mengkonsumsi sesuatu yang haram, boleh enggak berlebihan? Maksudnya taruhlah dia sudah makan bangkai setengah piring dia sudah pulih kembali kesehatannya. Boleh nggak nambah lagi untuk biar satu piring gitu loh. Kesimpulannya tidak diperbolehkan. Karena apa? Kaidahnya kemarin dalam Al-Qawaid Fiqhiyah, wa kullu mahdzurin ma'ad darurah qadri ma tahtaduhu darurah. Sudah hafal semua itu kan? Wa kullu mahdzurin ma'ad darurah. Setiap perkara ini haramkan bersamaan dengan darurat, apa kata beliau? qadri ma tahtaduhu darurah. Sesuai dengan kadar daruratnya. Kalau sudah enggak darurat, haram. Kembali ke hukum asal. Amalum Bangkai itu kan hukum asalnya apa? Haram. Kalau darurat boleh halalan itu. Tapi kalau sudah enggak darurat lagi, haram lagi gitu loh. Paham? Ayo nah, kita lihat. Qala Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala semampu kalian. Wa sabata sahih anhu sallallahu alaihi wasallam anhu qala dan datang di dalam sahih sahih Bukhari Muslim hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Apabila aku perintahkan kalian dengan suatu perintah, maka kerjakanlah semampu kalian. Sudah kita lewati kan karena perintah itu banyak sekali, enggak mungkin kita bisa mewujudkan semuanya. Oleh karena itu kita mengerjakan se semampunya kan gitu. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau perkara yang haram bagaimana? Ditinggalkan semampunya atau semaksimal mungkin? Semaksimal mungkin. Beda. Karena perkara yang haram mau nggak mau harus tinggalkan. Nggak boleh anak ninggalkan semampunya, nggak bisa. Upayakan semaksimal mungkin ditinggalkan. Oleh karena itu ketika perkara yang dilarang apa kata Rasulullah? "Manahaitukum anhu fastanibuh." Mana itu. Semua yang aku larang pada kalian tinggalkanlah. Nggak ada istilah e, tinggalkan semampunya. Paham ya? Tinggalkanlah secara total, semaksimal mungkin. Nah, seperti itu. Kita lihat Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan wajib bagi manusia untuk berhaji ke Baitullah Haram hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa yang mampu untuk menempuh perjalanannya. Kemampuan di sini diukur dari dua sisi. Apa dan apa? Fisik dan harta. Kan itu na'am. Dan lihat penjelasannya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin bahwa itu az-zahir secara zahir Annal mu'allif rahimahu ta'ala saqaha, saqaha itu dzakaraha artinya. Bahwasanya mu'allif di sini menyebutkannya la ala annaha ayah, bukan karena itu ayat. Ya enggak? Karena ada ayat yang mana yang ada ayat yang lafadznya apa? Walillahi ala nasi hajjul bait. Ya enggak? Man sata'a ilaihi sabila. Nah, tapi ini beliau menyebutkan lafaz di sini bukan karena itu ayat itu loh. Kalau ayat kan ada tandanya biasanya. Apa termasuk tandanya? tandanya kurungannya itu, dua kurungan itu, kurung tutup, kurung buka itu musajjarah. Musajjarah itu semacam seakan-akan itu kayak bentuk pohon atau berbunga. Atau melihat itu. Ya kan? Dua kurung itu ya enggak? Itu menunjukkan biasanya ayat sudah. Kalau hadis itu kurungannya biasa. Kurung tutup, kurung buka biasa. Tapi kalau sudah muzah nah barakallahu fiikum nam muzahharah atau yang semisalnya dibungakan ada bunganya itu, itu ada bunganya itu ya Nah, itu biasanya tanda untuk ayat. Itu penting juga. Suatu ketika antum menulis surat, antum sisipkan ayat, caranya atau menandainya dikasih kalau kurung buka, kurung tutup tapi ada semacam kayak dibentuk kayak bunga itu. Kayak yang antum lihat itu. Ya kan? Ya kan seperti itu tandanya. Kalau hadis cukup ini ada seperti biasanya, kurung buka, kurung tutup. Paham belum? Ayo na'am barakallahu fiikum. Mahum Adraman? Mahum. Ayo. Kita lihat di sini. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau di sini muallif itu Al-Imam Sa'di menyebutkan bukan karena itu ayat. Li'annahu law arada dzalika laqaddamaha 'alal hadis. Kalau seandainya beliau menginginkan ayat duluan disebutkan, niscaya beliau akan mendahulukan penyebutan ayat baru hadis karena Al-Qur'an dan As-Sunnah kan itu. Illa an yuqal kecuali kalau dikatakan innal haditsa amun wal ayatu khassatun bil hajj. Kalau hadisnya itu umum, apa itu umum? Semua perintah yang aku perintahkan kepada kalian kerjakanlah semampunya. Umum atau enggak? Umum perintah semuanya, mau puasa, haji, salat kan itu. Kemudian kalau ayat ini khusus, khusus untuk haji aja. Walillahi 'alan nasi hajjul bait. Ya kan? Khusus untuk yang haji saja. Dan lihat, falidzalika qaddama al-hadis li umumihi. Oleh karena itu, beliau Al-Imam As-Sa'di rahimahullah taala mendahulukan hadis karena umumnya makna tersebut, ya enggak? Semua perintah yang diperintahkan kita kerjakan sesuai dengan apa? kemampuan kita. La ifrat wala tafrit, Tidak berlebihan, tidak pula meremehkan suatu perkara. Enggak boleh hulu ekstrim di dalam beribadah enggak boleh. Oleh karena itu Rasulullah bertanbih dan mengatakan halakal mutanatti'un. Halakal mutanatti'un. Halakal mutanatti'un. Artinya apa? Celakalah orang-orang yang muta'ammikuna fil ibadah. Berdalam-dalaman, berlebihan dalam beribadah. kemudian suatu ketika pernah ada seorang wanita sahabiyah menambar kalau fikum sholat karena pengennya itu biar gak futur sampai apa? Nah, kalau fikum menggunakan tali. Kita tali-tali itu biar istilahnya itu gak tumbang istilahnya dalam ibadah itu. Ternyata Rasulullah malah gak suka seperti itu. Maalikum bima tutiqun katanya. Apa-apaan seperti ini. Paham ya? Wajib atas kalian yang kalian mampu saja. Paham ya? Kalau datang nambar kalau fikum capek ya istirahatan itu. Kenapa? Fa inna ainika 'alaika haqqo. Karena sesungguhnya untuk kedua matamu itu ada haknya. Haknya apa di antara hak mata? Kalau kalau capek istirahat tiduran itu istilahnya. Nambar kalau fikum bukan dipaksakan harus beribadah kemudian sampai apa? Eh, sampai apa sampai akhirnya nambar kalau fikum na'am keberatan kemudian dipaksakan dipaksakan itu malah justru tidak diperbolehkan. Mohon insyaallah ya. Ayo na'am barakallahu fikum. Ayo, lihat lagi. Kata beliau di sini, "Falidzalika qaddama al-hadits al-umumi fa yakunu mutabiqan lil ayatil ula." Berarti apa? Nah, hadis tersebut mencocoki ayat yang pertama. Karena ayat yang pertama na'am kalau fiqom berkaitan masalah apa? Fattaqullaha mastata'tum. Umum atau enggak ini? Umum. Semua ibadah kita kerjakan semampunya. Enggak mampu dengan berdiri, dengan duduk. Enggak mampu dengan duduk, dengan berbaring. Semuanya kerjakan sesuai dengan kemampuannya. Kan gitu na'am barakallahu fikum. Dalam masalah kafarah saja, eh, baik itu kafaratul yamin atau kafaratul jima' ketika siang hari bulan Ramadan, itu semuanya sesuai dengan kemampuannya. Mampu bersan budak, tafadhol silakan. Kan gitu na'am barakallahu fikum. Kalau enggak mampu ya semampunya. hanya. Anda puasa dua bulan berturut-turut, memberi makan 60 orang miskin, kan itu. Nah, barakallahu fikum semuanya di Naam, barakallahu fikum dilaksanakan sesuai dengan kadarnya. Naam. Kita lihat di sini. Kata beliau, "Wa abah al-maitah wa nahwaha lil muttar." Wa abah al-maitah wa nahwaha lil muttar. Dan Allah Taala memperbolehkan bangkai dan yang semisalnya ketika terpaksa. Ini penting ini ya. Karena kita sekarang mungkin bisa dikatakan di zaman yang penuh dengan apa? Penuh dengan istilahnya sesuatu serba ada. Tapi suatu ketika ada keterpaksaan seperti ini tahu hukumnya gitu ya. Mungkin antum terdampar di tengah hutan misalkan. Paham ya? Terdampar di suatu tempat atau padang pasir misalkan bingung ini bagaimana nggak ada makanan nih supermarket nggak ada eh? Alfa Indo nggak ada paham ya nah di situ bagaimana terpaksa sekali adanya membangkai Coba bayangkan Abdul Ghafur, adanya bangkai. Nah, kira-kira bagaimana? Ini perlu diperhatikan baik-baik. Bangkai itu sebenarnya haram, tapi Allah taala perbolehkan bagi orang yang terpaksa. Allah taala Allah taala berfirman, "Wa ma lakum alla ta'kulu mimma dzukira smullah 'alaihi wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa turirtum ilaihi." Syahidnya mana? Wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ilayah ilaihim. Dan sungguh Allah Taala telah merinci untuk kalian sesuatu yang diharamkan untuk kalian kecuali yang kalian itu terpaksa. Jadi kalau terpaksa boleh ya. Minum darah pun enggak masalah kalau terpaksa. Tapi ingat-ingat, wa kullu mahdhurin ma'ad darurah biqadri ma tahtadahu darurah. Setiap perkara yang haram karena darurat itu boleh dikonsumsi sesuai dengan kadar daruratnya. Setelah enggak ada darurat lagi enggak boleh. Mahum salah ni, ah Umar. Mahum salah, boleh enggak makan bangkai? Kalau sesuai dengan kadar Ayo, ah, sesuai dengan kadar yang dibutuhkan ketika darurat. Kalau enggak darurat lagi, sampai datang darurat. Enggak boleh mengkonsumsi sampai datang darurat lagi. Nah, kita lihat. Wad darurah tuqaddar biqadariha. Ya kan? Nah. Dan darurat itu ditakdirkan, diperkirakan sesuai dengan kadarnya. Na barakallahu fikum bi qadriha. Fa idzan dafa'atid darurah al inqifaf. Kalau darurat sudah hilang, sudah tertolak atau sudah teratasi, terkondisikan darurat tersebut, maka wajib inqifaf menahan diri. Paham belum? Wajib menahan diri. Jangan antum baru dapat setengah piring sudah hilang, wah mau nambah lagi misalkan. Enggak boleh. Enggak boleh. Setengah piring itu misalkan dia sudah makan bangkai setengah piring dan sudah hilang daruratnya, sudah bisa tegak lagi tulang punggungnya, bisa berjalan lagi. Paham ya? Kemudian tenaga sudah pulih lagi misalkan, enggak boleh nambah yang setengah piring lagi. Paham belum? Ya cukup setengah piring itu aja. Eh? Nah, kan seperti itu kan perlu kita perhatikan. Misalkan dia hanya menjumpai bangkai misalkan, pas potongan paha itu. Eh, enggak tahu bangkai apa yang bangkai gitu ya. Kalau dia enggak makan posisi saat itu meninggal dunia, terpaksa dia. Nah, setelah makan bangkai nyari air bingung nggak ada juga air. Ternyata apa? Ada tetesan darah di situ dari atas. Oh, ternyata ada hewan yang istilahnya mati atau apa gitu ya. Akhirnya dia nampung lah dari darah tadi itu ya. Dapatlah kurang lebih satu gelas misalkan. Boleh diminum. Darurat. Tapi ingat ya sesuai dengan kadar daruratnya. Jadi keterkaitan kitab ini dengan yang sebelumnya al itu Fiqhiyah bagus sekali. Langsung kita ngambil dalilnya ke sana ya kan wa kullu mahdzurin ma'ad darurah bi qadri ma tahtajuhu darurah na'am barakallahu fikum kita lihat penjelasannya di bawah itu qala asy-syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih ibahatul muharram lid darurah la budda fihi min amrayn diperbolehkannya sesuatu yang haram karena darurat itu harus terpenuhi padanya dua perkara dua perkara ini penting kapan darurat itu boleh kita konsumsi gitu loh sesuatu yang haram tadi kapan kita boleh mengkonsumsinya ketika darurat itu dengan dua perkara. Al-amrul awal, perkara yang pertama, an yata'ayyan hadzal muharram dafi'an lid-darurah. Ini. Bisa dipastikan sesuatu yang haram ini bisa menolak dan menghilangkan darurat. Paham Sesuatu yang haram ini bisa dipastikan kalau dikonsumsi menghilangkan apa? darurat tadi itu. Paham belum ini? Jadi anda bisa pastikan ini kalau dikonsumsi dimakan, insya Allah bisa tegak lagi tulang punggungnya misalkan. Eh, tapi kalau nggak bisa dipastikan jangan dikonsumsi. Kata beliau, bihayatulah tandafi' abdurrah biduni. Dengan catatan apa? Darurat tadi tidak akan hilang kecuali dengan mengkonsumsi barang yang haram tadi itu. Paham belum? Berarti otomatis kita lihat lagi ini. bangkainya bagaimana nih? Paham ya? Nah, kalau bangkainya dikonsumsi benar-benar kita yakin bahwasannya bisa menghilangkan darurat, tafadhol silakan. Paham belum? Nah, tapi kalau nggak bisa menghilangkan darurat ya jangan gitu loh. Kata beliau, fa in lam yata'ayyan fala darurah. Tapi kalau na barakallahu fikum na'am eh, tidak bisa dipastikan, maka ini nggak ada darurat lagi. Karena apa? Karena dia mungkin masih bisa mencari yang lain gitu loh. Paham belum? Ini benar-benar posisinya itu kalau enggak nah kalau misalkan tidak mengkonsumsi barang haram tersebut itu apa? Nah, barakallahu fikum dia meninggal misalkan. Berarti otomatis apa otomatis? Boleh dia mengkonsumsinya. Boleh dia nah barakallahu fikum memakan sesuatu yang haram tadi. Karena apa? Karena daruratnya benar-benar bisa hilang dengan perbuatan tersebut. Tapi kalau tidak, maka enggak ada darurat di situ. Kata beliau, fadawaul muharram masalan, seperti contohnya obat yang haram. Obat yang haram. Sebagai contoh, la yumkin an yakuna hunaka darurah lah. Enggak mungkin di sana dikatakan darurat. Ini darurat ini obatnya darurat. Itu enggak mungkin. Kenapa? Liimkani an yushfa al-marid bila dawa. Karena orang yang sakit itu masih memungkinkan disembuhkan tanpa obat, bayangkan. Terkadang terkadang ya barakallahu fikum kalau kita perhatikan baik-baik, ada orang yang sakit sudah dibelikan obat di mana-mana pun juga enggak sembuh. Tapi ternyata dengan takdir Allah sembuh begitu saja. Paham ya? Mungkin dengan cara terapi, ya enggak? Atau mungkin dengan cara berjemur ketika nah barakallahu fikum nam e, eh, matahari terbit misalkan, ya enggak? Seperti itu. Jadi kata beliau kalau masalah obat yang haram, kata beliau, ini nggak mungkin ada darurat. Kenapa? Karena masih memungkinkan orang yang sakit itu disembuhkan tanpa obat itu loh. Dengan seizin Allah Subhanahu wa taala tentunya. Au an yusfa bidawain akhar mubah atau disembuhkan dengan obat yang lain yang diperbolehkan. Contohnya, dia harus mengkonsumsi ini cara penyembuhannya harus minum khamr misalkan. Kita katakan tidak. Kita cari obat yang lain dulu, alternatif yang lain. Ternyata kita dapat madu Eh, kita oplos kita dengan habis sauda, jintan hitam yang dari eh, giling itu ya, campur juga zat zaitun, dikasih itu ternyata sembuh bismillah dengan seizin Allah taala. Berarti kan ada solusi yang lain gitu loh. Jadi jangan langsung menempuh, wah ya ini enggak ada yang lain lagi. Belum tentu, lihat dulu. Kalau obatnya obat yang haram jangan. Cari solusi yang lain, yang terbaik. Seperti itu nah barakallahu fikum. Terkadang kan kayak gitu. Orang stroke misalkan Nah, ada yang sakit stroke, dia diobatkan ke mana-mana enggak sembuh dia. Ke Amerika, ke Jerman, ke Thailand, ke Bangladesh misalkan. Paham ya? Enggak sembuh-sembuh, tapi ternyata diterapi di rumah, ya dikasih eh, madu asli ya, kemudian dikasih juga habas sauda, jintan hitam, ternyata sembuh itu loh. Dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Mahum ya? Soalnya banyak yang kejadian seperti itu banyak sekali. Ada orang dulu pernah eh, barakallahu fikum luka di paha, bengkak besar Nah, dokter sudah memprediksikan ini nggak bisa sembuh ini. Karena sudah ada semacam ulat-ulatnya itu iya, ya billah ya. Dan intinya sudah parah lah. Ternyata sama sama keluarganya inisiatif dia menggunakan madu asli tadi itu. Nah, dia sumbatkan tadi yang lubang-lubangnya sumbat memadu, kemudian bersihkan lagi, kemudian dikasih lagi. Intinya itu dirawat dengan madu. Ternyata sembuh dengan sisi Allah Taala bayangkan itu. Yang jelas apa ketika kita menggunakan tibun nabawi, kita yakin gitu loh, yakin bahwasanya dengan sisi Allah Taala itu sembuh gitu loh. Karena terkadang keyakinan itu mempengaruhi sesuatu yang kita konsumsi gitu loh. Kalau kita nggak yakin walaupun misalkan mengkonsumsi madu atau habas sauda, mungkin saja sembuhnya lama atau bahkan mungkin nggak sembuh gitu istilahnya ya. Nah, padahal kan sudah jelas. Al-habatus sauda dawaun nikulida. Kalau madu fihi syifa, ya nggak. Madu dalamnya ada obat. Kalau jintan hitam obat segala penyakit kecuali penyakit matian gitu. Itu menunjukkan bahwasannya kalau kita mengkonsumsi tibun nabawi tadi itu yakin, insya Allah bismillah mujarrab, bismillah. Saya harus yakin kita ya. Minum madu yakin, bismillah. Minum habz sauda yakin. Eh? Minum zat zaitun yakin juga. Mohon insyaallah ya. Nah, setelah itu nanti insya Allah bismillah itu bebas dari obat-obat kimia. Insyaallah. Paham ya? Karena obat kimia itu bisa dikatakan sudah kami lewatkan pembahasannya ya. Orang kalau sudah cocok dengan satu obat itu ketagihan kecanduan kalau nggak obat itu nggak sembuh itu biasanya gitu biasanya. Paracetamol misalkan atau apa terus misalnya. Yang jelas barakallahu fikum ini sekedar apa? Sekedar tambahan faedah bahwasanya obat yang haram itu nam tidaklah mendatangkan keadaan itu dikatakan darurat. Karena masih memungkinkan orang itu yang sakit sembuh tanpa obat dengan seizin Allah taala dan masih memungkinkan nam orang yang sakit tersebut mengkonsumsi obat-obatan yang lain. Nah, berikutnya. Al-amrusan ini ini masih membahas tadi itu ya, perkara yang pertama tadi Nah, sesuatu yang haram tadi bisa dipastikan kalau dikonsumsi menghilangkan darurat. Paham ya? Kalau yang kedua sekarang antandafia daruratuhu bidhalid. Nah, barakallahu fikum. Ewa. Nah, yang kedua antan dafi'a daruratuhu bidzalik. Nah, maksudnya yang kedua ini daruratnya ini akan hilang dengan apa? Dengan dia mengkonsumsi yang haram tadi itu. Paham belum ini? Yang pertama tadi cek dulu. Nah, bisa nggak memastikan dengan apa? sesuatu yang haram tersebut ketika dikonsumsi hilang daruratnya? Kalau bisa, yang kedua. Nah, barakallahu fikum, dia yakin bahwasannya apa? Dengan sebab dia mengambil atau mengkonsumsi yang haram tadi akan hilang daruratnya. Fa'ilam tanda fal. Kalau enggak bisa menghilangkan darurat, maka jangan. Jadi harus sama-sama diteliti lagi gitu loh. Wastimalud dawa al-muharram la tendafi' darurah Dan mengkonsumsi obat yang haram itu tidak akan bisa menghilangkan darurat dengannya. Paham Karena sesuatu, yang haram. Li'annahu qad yatadawa bihi wa la yashfa. Karena terkadang orang berobat dengannya tapi enggak sembuhkan juga. Paham Jadi lebih baik mengkonsumsi yang halal gitu loh. Kalaupun enggak sembuhan halal. Nah, seperti itu. Karena seseorang tidak boleh menyandarkan apa? Kesembuhan sesuatu sakit tidak boleh sandarkan bersebab. Sebab itu ya kita kan sebab itu aja. Jangan atau menyandarkan sebab itulah yang menyembuhkan, enggak boleh. Sebab itu hanya sebab. Ya terus siapa yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala? Lah kenapa minum obat? Obat itu sebab. Dengan seizin Allah taala, dengan sebab itulah Allah taala sembuhkan. Nah, maksudnya ya, gitu. Bukan semata-mata sebab itulah yang menyembuhkannya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat di sini kata beliau, "Lakin laut turra ila akli maitah fa'akal." Akan tapi kalau seandainya terpaksa dia harus makan bangkai, kemudian dia makan, "Aw turra ila syurbil khamr lidaf'i ghussatin fasaliba. Atau dia terpaksa untuk minum khamr dalam rangka untuk menghilangkan apa sesuatu yang menyumbat pada tenggorokan atau kerongkongannya. Ghussah itu sesuatu yang menghambat atau menghalang-halangi nah kerongkongannya ketika dia ingin makan atau nah intinya ada sesuatu yang mengganjal di sini. Itu kalau dicek di kamu seperti itu. Paham ya? Sesuatu yang mengganjal di kerongkongan atau tenggorokan. Paham ya? Seperti itu. Akhirnya dia minum. Fa inna darurah tandafi' bidzalik. Kalau yang seperti ini masih mungkin darurat itu apa? Teratasi dengan itu. Paham ya? Karena biasanya untuk menghilang sesuatu yang mengganjal di sini kan minum itu loh. Ya enggak? Lah minum kalau enggak ada air yang lain kecuali khamr kan Mengkonsumsi khamr itu kan intinya untuk menghilangkan ini, menghilangkan ganjalan pada tenggorokan tadi itu. Paham belum? Ayo na'am. Kita lihat, fa inna darurah tandafi bidzalik. Karena sesungguhnya darurat di sini bisa teratasi, terhilangkan dengan perbuatan tersebut. Lakin kama qala al-muallif rahimahullah taala, akan tapi sebagaimana yang diungkapkan oleh al-muallif rahimahullah taala, ad-daruratu tuqaddar qadriha. Akan tetapi kata beliau, darurat itu ditakdirkan, diperkirakan sesuai dengan kadarnya. Jangan melebihi itu. Paham ya? Jangan melebihi kadar daruratnya. Fa idan dafa'atid darurah wajib al-inkifaf. Kalau sudah hilang daruratnya wajib menahan diri. Jangan dilanjutkan lagi. Paham belum? Nah, nah sekarang bagaimana istilahnya kalau orang sangu bawa bekal itu, dia darurat nemu bangkai, makan baru dapat sedikit sudah pulih kembali kesehatannya, sejalan lagi boleh enggak dia sangu? Bawa apa istilahnya? Eh, diambil untuk bekal itu. Taruh plastik nanti kalau darurat lagi. Kira-kira boleh nggak seperti itu? Pembahasan dulu boleh nggak kira-kira? Nggak boleh? Atau dirinci? Karena kita keadaannya posisi nggak tahu ini di padang pasir, nggak padang pasir ini. Kesimpulannya kemarin diperbolehkan kalau dia benar-benar merasa dalam keadaan apa? Mungkin sulit mendapatkan apa? Bangkit itu pada sulit dan posisi perjalanan sejauh dan belum tentu dia dapat bangkai lagi itu loh. Itu pun nggak boleh dikonsumsi sampai darurat. Jadi yang dikantongi tadi itu atau plastik tadi itu contohnya, itu nggak boleh dikonsumsi sampai datang darurat lagi. Kalau bolehnya boleh. Kecuali kalau dia posisi sudah di pinggir apa taruhlah di pinggir hutan lah. Am ya? Kemudian dia sebentar lagi dalam waktu yang sangat singkat dia bisa menjangkau toko atau warung misalkan itu berarti nggak boleh dia bawa. Karena nanti bisa mengkonsumsi yang halalan itu. Tapi kalau posisi dalam keadaan seperti ini, terjebak, nggak tahu keadaan juga, itu boleh, cuman nggak boleh dikonsumsi sampai datang darurat. Seperti itu ya kesimpulannya. Nah, kita lihat di sini, mas'alatun permasalahan Rajulun wajada maitatan wa huwa muttar. Hal lahu an yashba' aw ya'kul bi qadri ma yabqa hayatuhu? Lihat di sini. Ada orang dia mendapatkan bangkai dalam keadaan dia terpaksa. Apakah boleh dia makan sampai kenyang? Paham ya? Naam, barakallahu fikum. Kalau misalkan yusbi nafsah berarti an yusbi maksudnya dia boleh enggak memperkenyang dirinya dengan bangkai tersebut? Au yaqul biqadri ma yabqa hayatu atau boleh dia atau dia sekedar makan sesuai dengan kadar apa? Naam barakallahu fikum. Naam biar hidupnya itu lanjut gitu selahnya. Eh? Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya dia mungkin sudah pasrahlah di situ udah lemas sekali badannya kemudian dapatnya bangkai itu. Boleh nggak dia itu memperkenyang dirinya dengan bangkai tersebut? Ya, maksudnya makan sekenyangnya gitu atau dia makan hanya sesuai dengan kadar apa? Sesuai dengan kadar yang bikin dia hidup lagi. Pulih lagi kesehatannya. Nah, pahamasannya itu. Kita lihat jawabannya. Al-jawab anahu ya'kul biko ma yabqa hayatuh, Allah. Jawabannya bahwasanya dia itu makan sesuai dengan kadar apa yang bisa membuat dia itu hidup lagi. Hidup lagi makanya memperpanjang nah keadaan dia gitu ya, posisi dia misalkan lemas, pulih kembali kesehatannya. Ayo Hasan, ada titiknya ya, anak tadi enggak perhatian. Ayo nah. Kita ulang lagi. Rajulun wajada maitatan wa huwa muttar. Hal lahu an yusbih nafsahu atau kalau yasbah berarti dia dia yang kembali ke dia tapi kalau yusbih nafsahu berarti kan dia memperkenyang dengan bangkai tersebut au ya'kul biqadri ma yubqi hayatahu Nah, atau dia hanya makan sesuai dengan kadar yang bisa apa? Nah, barakallahu fikum membikin dia tersisa dan hidup itu dengan apa? Bangkai tersebut. Jawabannya kata beliau, annahu ya'kul biqadri ma yubqi hayatah. Bahwasanya dia makan sesuai dengan kadar yang bisa membuat apa? kehidupan tersebut berlanjut. Paham ya? Nah, maksudnya apa? Maksudnya dia pulih kembali kesehatannya dan bisa melanjutkan perjalanan. Eh, ini jawabannya. Jadi enggak perlu eh, makan sampai sekenyangnya itu enggak boleh. Fa kala, anafi ana fi anafi falat. falat. Aku berada di tengah padang pasir. Tanah yang luas berlantara. Nah, padang pasirnya, ya. Wala adri dan aku nggak tahu mata ahsul ala ta'amin mubah. Kapan aku bisa mendapatkan makanan yang diperbolehkan? Di tengah padang pasir, tengah hutan lah taruhlah gitu ya. Dia nggak tahu kalau kapan dia akan mendapatkan makanan yang halal diperbolehkan. Fa aidan la yash la yashba' la yashba' Yang tepat layu sebak, atau la yasba'? Hah? Yusbi' atau yasba'? Kalau kalau kita baca layu sebak, berarti dia enggak boleh kenyang makannya. Paham ya? Jadi fa innahu layu la sebak. Kalau seandainya dia itu posisinya seperti itu, itu pun juga tidak diperbolehkan apa? Nah barakallahu fikum, nah dia mengkonsumsinya sampai kenyang. Lakin ya'khudh minha cuman dia boleh mengambil sedikit bangkai tadi itu. Sesuai dengan kadar apa yang bisa menegakkan tulang, punggungnya kembali dan sehat kembali dan bisa melakukan atau melanjutkan aktivitas jalan tadi itu. Fa in turra ilahi akal, eh, wa illa fala. Nah, fa in turra ilahi akala wa illa fala. Kalau seandainya terpaksa, nah barakallahu fiikum maka dia makan. Jika tidak terpaksa maka enggak boleh makan. Jadi kembali kepada keterpaksaan tadi itu. Terpaksa baru makan, kalau enggak enggak makan. Kan itu. Wa dhahaba ba'dul ulama ila annahu lahu an yashba. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya boleh bagi dia makan sampai kenyang. Lakin lam yadhhar annahu laisa lahu syib'. Nah, kata beliau akan tapi yang nampak wallah alam kata beliau bahwasanya nampak adalah apa? Tidak boleh dia makan sampai kenyang. Bal ya'kul biqadri ma tandafi' bihi darurah. Bahkan dia diperbolehkan hanya makan sesuai dengan apa? kadarnya yang bisa menolak dan menghilangkan darurat tadi itu. Paham ya insyaallah ya? Naam. Wa yuhmal wa yahmil ma'ahu ma yahtaju ilahi fil mustaqbal. Dan boleh dia membawa bersama dia taruh di kantong di plastik misalkan, di toples itu ya, atau semisalnya, boleh dia membawa nah barakallahu fikum sesuai dengan yang dia butuhkan di waktu yang akan datang. Untuk persiapan aja. Khawatir nanti enggak menjumpai bangkai lagi istilahnya gitu. Atau khawatir enggak menjumpai makanan yang halal atau yang diperbolehkan misalkan. Boleh bersiap-siap. Wa hal yaslihu isti'malul khamr fil juruh ini pembahasan yang baru lagi. Apakah boleh menggunakan khamr minuman keras untuk mengobati luka? Bukan diminum ya. Nah, kullu muskirin haram, setiap mabukan adalah haram. Itu kan sebagian ulama berbeda pendapat mengenai penggunaannya. Apakah maksudnya itu haram karena diminum itu atau untuk pengobatan yang lain boleh? Kan identiknya alkohol seringnya gitu ya. Jadi kan masalah alkohol. Kita lihat di sini kata beliau La ba'sa bidawa'il jism kharijiyan. Nah, bin najis atau bil khamr. Enggak masalah mengobati badan tapi yang di luar posisinya. Bukan diminum ya. Nah, walaupun nanti kita lihat kata beliau baik dengan sesuatu yang najis atau dengan khamr pun boleh gitu loh. Kalau itu tentunya kalau enggak ada yang lainnya, kalau enggak ada yang lain. Idalam yakun waktu senam, tapi tatatannya idalam yakun na'am waktu shalah selama tidak apa dalam keadaan waktu sholat karena mungkin mereka berdalilkan dengan la taqrabus sholat atau antum sukara atau yang semisalnya nah au kana yumkinuhu an yuzilahu waktu sholat atau masih memungkinkan bagi dia nah menghilangkannya ketika waktu sholat kenapa karena najis benda najis digunakan untuk mengobati luka misalkan itu kan disyaratkan apa upayakan bukan ketika waktu sholat karena kalau waktu sholat kan harus toharoh harus suci gitu ya harus suci nah kalaupun khamr Nah, barakallahu fikum itu kan termasuk apa dikatakan najis juga posisinya mungkin bisa dikatakan najisnya maknawian itu. Cuman hindari semuanya ketika dalam keadaan waktu sholat karena sholat harus thaharu harus suci. Kata beliau, li'annahu laysa fihi darar. Nam li'annahu laysa fihi darar. Untuk pengobatan seperti ini diperbolehkan karena apa? Karena sebenarnya enggak ada darar, enggak ada sesuatu yang membahayakan situ. Hanya untuk mengobati luka. Biasanya menggunakan kalau kita lah taruhlah alkohol misalkan digunakan untuk membersihkan luka, ya kan. Kemudian nah biasanya digunakan untuk apa istilahnya ya untuk menyeterilkan itu ya istilahnya ya kadang seperti itu. Nah, kita lihat sini. Lakin syartin an ta'rif annahu mufid. Ini syaratnya penting ini. Tapi dengan syarat bahwasanya obat tersebut yang terbuat dari benda najis atau khamar tadi itu dengan syarat kamu harus tahu bahwasanya itu benar-benar memberikan faedah. Jadi kalau kita misalkan nggak tahu ya lebih baik tinggalkan itu loh. Tapi kalau tahu memang itu bisa ada manfaatnya, ada faedahnya, diperbolehkan di sini. Wa ila hadza dhahaba Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Berdasarkan pendapat ini, inilah pendapat yang apa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat dengannya. Nah, maksudnya ya, diperbolehkan dengan catatan tapi apa? Harus mengetahui bahwasanya itu benar-benar bisa memberikan faedah itu. Tapi kalau tidak lebih baik kita tinggalkan. Dak mayaribuk ilama la yaribuk. Tinggalkanlah yang meragukan dan beralihlah pada perkara yang tidak meragukan. Naam. Ikhwani fi din azzani azzakumullah kita lanjutkan berikutnya bawahnya itu, yang atas itu. Kata beliau, wa hadhil qa'idatu tadammanat aslain. Kaidah ini terkandung padanya dua landasan pokok dan inti. Kama dzakrahu fil asl, sebagaimana sebutkan di al-asl. Al-asl mungkin kitab aslinya ya. Naam ya barakallahu fikum atau yang diinginkan itu kitab yang lain. Kita lihat ini penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih bawah itu biar nampak apa itu asal maksudnya. Intaqala asy-syekh rahimahullah taala min dhamir mutakallim ila dhamir ghaib. Muallif di sini berpindah dari dhamir mutakallim ya, yang berbicara berpindah kepada dhamir ghaib. Paham ya dhamir ghaib itu otomatis apa? Otomatis orang lain gitu ya. Karena muallif siapa sih? Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Beliau kan yang berbicara pada matan itu gitu loh. Nah, seakan-akan beliau berpindah kama dzakarahu fil asal Sebagaimana yang telah disebutkan di asal itu seakan-akan bukan beliau gitu loh. Paham maksudnya? Mahum. Ayo kita lihat lagi. Kata beliau, "Nam idil mutawaqqa' an yaqul" Dikarenakan sesuatu yang terpetik atau seharusnya yang dikatakan kama dakarna sebagaimana kami sebutkan Al kama dakartu ini jelas oleh ini. Paham ya? Jadi sebenarnya kalau seandainya beliau itu Enam, ingin melanjutkan kalamnya beliau, itu lebih baiknya kalau beliau mengatakan kama dzakarnahu, sebagaimana sudah kami sebutkan. Aku kama dzakartuhu, sebagaimana yang aku sebutkan. Berarti kan kalau aku kan bukan orang lain, tapi beliau menyebutkan kama dzakarahu, sebagaimana yang telah disebutkan. Nah, ini seakan-akan orang lain itu seakan-akan. Ayo kita lihat. Walad yadhhar li annahu salaka hadzal maslak min bab at ini. Masyaallah. Syekh Muhammad bin Shalih membawa kepada makna positif karena beliau juga termasuk muridnya kan? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini muridnya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala. Kata beliau, yang nampak bagiku kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwasanya beliau Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala, beliau menempuh eh, metode seperti ini dalam rangka tawadhu, merendahkan diri. Biar enggak nampak dia padahal sebenarnya beliau sendiri yang ngomong itu tapi diarahkan seakan-akan orang lain gitu loh. Kan enggak nampak. Nah, kita lihat. Uh, nah, fayakni anid fayakni gitu ya. Fayakni an dhamir nafsi di dhamir ghaib. Akhirnya beliau menginginkan dari dhamir nafas dhamir untuk mutakalim tadi dengan dhamir ghaib. Nah, maksudnya atau beliau mengkinayahkan ya mengkinayahkan mengungkapkan domir mutakalim dengan dhamir Di Li'anal insan idza qala kama dzakartuhu karena kalau orang mengatakan sebagaimana yang aku sebutkan au kama dzakarnahu atau sebagaimana yang kami sebutkan au ma asbah dzalik ngam barakallahu fi asy'ara nafsahu bi annahu dzu qaulin wa dzu timadin au ma asbah dzalik kata beliau kalau orang misalnya punya tulisan dia menyebutkan sebagaimana yang aku sebutkan sebagaimana yang telah kami sebutkan atau aku sebutkan ini terkesan eh, terkesan dirinya itu merasa bahwasanya dia itu punya ucapan punya sandaran itu Seakan-akan ucapan dia sandaran dia. Maksudnya apa? Untuk ini intinya biar orang itu nah nggak terkenal gitu loh tujuannya biar nampaknya itu orang lain itu padahal dia gitu loh seperti itu Waqat na barakallahu fikum yafhamul qari min qawlihi dan bisa yang membaca memahami dari ucapannya kama dzakara fil asl annahu yashrah muallafan li ghairihi karena bisa jadi dia mensyarah kitab yang dikarang yang selainnya gitu loh. Milik apa milik orang lain gitu loh. Paham ya? Naam. Fayuqal innal kitaba ma'lum. Maka dikatakan kitab dari kenal kitab ini. Al-Qawaid al-Usul, Al-Qawaid wal Usul al-Jami'ah karya siapa? Al-Imam Sa'di gitu loh. Bukan kitab yang lain lagi. Naam. Seakan-akan seperti itu seakan-akan. Kita lihat. huwa alladhi alafahu. Beliau sendiri yang mengarangnya. Al-Imam Sa'di sendiri yang mengarangnya. Summa innahu lam yakul fi muqaddimatihi Kemudian beliau juga tidak mengatakan di pembukaannya anni asrah kitab ghairi. Bahwasanya aku mensyarah kitab yang selainku. Au alfadz ghairi atau aku mensyarah lafaz-lafaz yang selainku. Maksudnya apa? Maksudnya itu beliau intinya kembali ke yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih al beliau menempuh cara seperti ini karena dalam rangka tawadhu. Biar enggak nampak bahwasanya beliau itu yang menjelaskan. Biar nampaknya orang lain padahal beliau gitu loh. Seperti itu tujuannya. Naam. Kita lihat atas lagi. Fayadkhulu fil asl al maka masuk pada landasan atau pondasi atau kaidah pokok yang pertama, kullu man ajaza an syai'in syurutis shalah au arkaniha au wajibatiha fa innahu tasqut anhu. Masyaallah. Setiap orang yang tidak mampu eh, untuk mengerjakan sesuatu dari syarat-syarat salat atau dari rukun-rukunnya atau perkara-perkara yang diwajibkan, maka gugur darinya. Paham ya? Seharusnya orang salat dengan apa? berdiri. Enggak mampu maka dengan duduk, enggak mampu maka dengan berbaring, bukan gugur salatnya. Gugur apa? 6 dia berdiri lagi gugur menjadi duduk itu loh ya. Duduk tadi kan enggak mampu menjadi berbaring. Kalau salatnya tetap enggak gugur. Apa maksudnya ya? Na'am barakallahu fiikum seperti itu. Kita lihat di sini kata beliau, "Wa yusalli 'ala hasabi ma yaqdir 'alaihi mimma yalzam fiha." Karena dia tidak mampu tadi, kewajiban dan juga sebagian syarat sholat dan juga sebagian rukunnya, maka gugur darinya dan dia sholat sesuai dengan kadar yang dia mampu. Eh, dari perkara yang memang diharuskan di dalam sholat tersebut sesuai dengan kemampuannya intinya. Fattakullaha masata'atum Nomor dua bawah itu mas'alatun rajulun yastati' fil wudhu an yaghsil an yaghsila kulla a'do'ihi illa rijlain. Ada orang dia mampu wudhu untuk membasuh semuanya, membasuh mencuci semuanya itu mampu kecuali apa? Kecuali kedua kakinya. Mungkin sakit itu ya, semuanya bisa. Eh, mukanya ketika berkumur-kumur, ketika mengusap kepala, tangan bisa semuanya kecuali kedua kaki. Fahal yatayammam apakah boleh dia bertayamum untuk nah kedua kaki yang tidak mampu untuk dibasuh tadi itu atau tidak mampu untuk dicuci tadi itu? Al-jawab, hadil mas'alatu mimma ikhtalafa fiha ulama. Permasalahan ini termasuk permasalahan yang para ulama berselisih di dalamnya. Faminhum man kal di antara mereka ada yang berpendapat innahu la yatayammam. Bahwasanya tidak ditayamumi. Li'anna tayammum innama huwa 'anil a'dha kulliha. Kata pendapat yang pertama, tayamum itu boleh kalau memang enggak mampu semuanya gitu loh. Sejak awal kumur-kumur enggak mampu, semuanya enggak mampu itu baru tayamum. Lah ini kan orangnya mampu. Hanya saja enggak mampunya ketika kaki gitu loh Paham ya? Ketika mencuci kaki enggak mampu. Was sahih annahu yatayammam idza ajaza an isti'malil ma' fi ba'dil a'dha. Yang sahih bahwasanya hendaknya dia tayammum apabila tidak mampu untuk menggunakan air pada sebagian anggota wudunya. Li umumi qouli ta'ala fattaqullaha mastata'tum dikarenakan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam ma nahaitukum anhu fastanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu Dan semua yang aku larang pada kalian maka tinggalkanlah, jauhilah, hindarilah dan apa saja yang aku perintahkan pada kalian maka kerjakanlah semampu kalian. Akhrajahu Muslim. Wa hadza yajibu alaihi an yasta'mil ma fi hadhil a'dha' hina wudu Kata beliau dan ini wajib baginya untuk apa? menggunakan air pada seluruh anggota wudhunya ketika wudhu likaunihi mustatian karena dia mampu gitu loh wafir rejelain air dan dan pada kedua kaki juga nah itu apa aslinya dia kalau mampu wudhu semuanya nah ya dengan air semuanya lakin li ajzihi ala nah barakallahu fikum adalil illa tayammum dikarenakan tidak mampunya dia akhirnya dia berpaling kepada akhirnya dia berpindah kepada tayammum apa maksudnya ya nah awalnya kan dia posisinya mampu, cuman ketika bagian kaki itu nggak mampu itu loh. Karena nggak mampu tersebut, akhirnya dia apa? Dari wudhu tadi menuju kepada tayamum. Nah, nah tayamumnya itu bagaimana tayamumnya? Otomatis tayamum yang sempurna atau cuman untuk kakinya saja? Misalkan dia nggak mampunya pada bagian kaki. kira nah, kira-kira tayamum di sini tayamum sempurna atau tayamum kakinya toh? Karena setahu kita kan tayamum kan kaifiahnya cuman itu aja kan kaifiahnya. Atau dari awal enggak butuh sekalian langsung tayamum langsung? Atau bagaimana? Tayamum langsung dari awal atau butuh semampunya sisanya ditayamumi? Gimana tayamumi? eh? Apa? Ada debu usap ini. Apa? Tayamum seperti biasa berarti. Tayamum seperti biasa kan diniatkan untuk kaki itu. Adzohir seperti itu. Tayamum itu semuanya kefiahnya sama, kefiahnya. Mau tayamum untuk mandi junub, mandi janabah, atau wudu gantinya diganti tayamum, semuanya kefiahnya sama. Paham ya? Ada pun pendapat yang mengatakan tayamum untuk menayam kaki misalkan atau yang semisalnya kemudian diusapkan nanti lapkan itu malah itu malah berseberangan dalilnya. Tayamum itu secara global ya kefiahnya seperti itu. Eh, ada dua kefiah kan? Boleh wajah dulu baru kedua tangan, ada dua tangan dulu baru wajah. Itu aja udah. Gini aja enggak bukan syariat ini udah. Tayamum. Paham maksudnya ya? Nah, jadi hmm. ketika mandi junub kok enggak mampu dengan air, kok dia mau tayamum? tayamum bagaimana tayamumnya? Gulung-gulung. Gulung-gulung ke tanah itu enggak? Enggak perlu gulung-gulung. Ya kan mandi junub. Mandi janah apa sembarangan ini? Kalau wudhu mungkin. Enggak perlu. Kalau wudhu enggak mampu kan tayamum. Jelas itu ya. Tapi kalau sekarang mandi janabah, Enggak mampu dia karena airnya dingin atau istilah dia sakit. Tayamum dari mana? Gulung-gulung ke tanah atau gimana? <laughs> ya benar saya cari aja. Ya seperti yang kan sebutin tadi itu. Inna yakfika an tadriba bi yadayka hakadha. Cukup bagimu memukulkan kedua telapak tangan seperti ini. Nah, atau ditiup. Paham ya? Slide seperti ini. Atau gini, atau gini dulu baru gini dua-duanya boleh. Paham ya? Dua-duanya diperbolehkan nah, barakallahu fikum. Naam, seperti itu. Kita lihat sini. Insya Allah yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang karena agak panjang kita tunda pada pertemuan yang akan datang Insya Allah Taala sekaligus penyelesaian daripada enam bab yang sudah kita lewati tadi kesimpulannya apa dalam bab yang kita pelajari ini kesimpulannya kesimpulannya adalah walaysa wajibun bila tidari wala muharramun ma'at tirari wa kullu mahdhurin ma'ad darurah qadri ma tahtaduhu darurah artinya tidak ada sesuatu yang diwajibkan bagi orang yang tidak mampu ya? kemudian tidak ada sesuatu yang diharamkan bagi orang yang terpaksa sesuatu yang terpaksa tersebut diperlakukan dikonsumsi sesuai, sesuai dengan apa kadar daruratnya sesuatu yang haram dari itu dikonsumsi enam diambil boleh di Lakukan sesuai dengan kadar daruratnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.